الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصالح الله أحييكم تحية الإسلامية تحية الطيبات المباركة تحية أهل الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bulan Zulhijjah sudah lewat yang berhaji pulang kembali Jika salam belum menjawab semangat Mari kita ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang penuh dengan kebahagiaan saling bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan sekalian di Permai 2011 yang kita momentkan selalu diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang perlu silahkan dengannya panjang umur kita dalam kemanfaatan luas rezeki kita di dalam keberkahan dan dipertemukan kita telah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Rekan-rekan semuanya saya mohon izin untuk bicara dalam bahasa Indonesia karena meskipun jika bercakap dengan kawan-kawan Malaysia saya bisa memahami apa yang disampaikan kalau harus bercakap dalam bahasa Malaysia saya khawatir ada banyak kata-kata yang tidak tepat penggunaannya dan justru itu akan menjadi kesalahpahaman yang bisa membawa bencana. Maka mohon izin saya pada kesempatan yang berbahagia ini berbincang dengan rekan-rekan semuanya dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan karena Rekan-rekan telah berada di Indonesia pada beberapa waktu lamanya Mungkin ada yang sudah tiga tahun atau dua tahun Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa tetap dipahami sebagaimana adanya Alhamdulillah Rekan-rekan panitia permain 2011 ini Ahlan wasahlan guru kami yang mulia Ustaz Hasil Abdul Jalil Mohon maaf kami mohon izin berada di depan Sungguh rindu sebenarnya ingin menimba ilmu dari beliau Tapi tadi datang terlambat sepertinya Kali ini rekan-rekan panitia permain 2011 memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan Ini bahasa Indonesia saya tidak temukan jadi saya pinjam Perkongsian tentang buku dalam rekaman hubungan. Pada pokoknya dalam rekaman hubungan terdiri dari tiga poin penting yang disampaikan di dalam arah Daya. Di sana ada cerita dan kisah, ada tafsir dan sejarah, ada hasil penelitian maupun juga pengalaman sehari-hari. Ketiganya adalah yang pertama bahwa iman itu hubungan. Yang kedua bahwa hubungan harus bersama iman. Dan yang ketiga bahwa baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menyuburkannya. Pokok pertama iman adalah hubungan, pokok kedua hubungan harus bersama dengan iman dan pokok ketiga baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menyembuhkannya. Yang pertama, iman adalah hubungan. Sesungguhnya kita telah memahami bersama dalam akidah al-sunnah wal jamaah Sesungguhnya iman itu punya takrif, iman itu punya definisi yang sangat jelas Al-iman tasdikun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amal bil Yang disebut sebagai iman adalah pembenaran di dalam hati, tasdik di dalam hati. Membenarkan dan meyakini diikuti dengan ikrar pernyataan persaksian dengan lisan kemudian dibuktikan semua itu dengan amal perbuatan seluruh anggota badan iman yang sempurna mengikuti ketiga hal yang kemudian ada di dalam diri kita pembenaran di dalam hati ikrar pernyataan dengan lisan dan amal perbuatan kita dengan seluruh anggota badan tetapi para ulama juga memberikan catatan kepada kita memberikan satu peringatan penting kepada kita bahwa yang di hati tersembunyi di lisan orang mungkin bisa berdusta dalam amal ibadah perbuatannya orang bisa berpura-pura di hati tersembunyi yang di hati itu tersembunyi kita tidak bisa melihat apakah di dalam hati seseorang ada tulisan iman atau tidak di lisan orang bisa berdusta dia bisa saja tidak sungguh-sungguh di dalam ucapan persaksiannya dalam perbuatan pun demikian seseorang bisa berpura-pura dalam ibadah-ibadahnya Sebab itu demikian para ulama memberikan pemahaman kepada kita. Sebab itu Allah dan Rasulnya banyak meletakkan ukuran-ukuran keimanan kita di dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam banyak meletakkan ukuran-ukuran keimanan itu dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Maka seorang mu'min pertama nama adalah seorang yang sesamanya amal dari dirinya. Maka muslim itu adalah seseorang yang sesamanya selamat dari gangguan dan maupun tangannya. Kualitas hubungan pertama yang harus kita hadirkan ketika kita menjadi mukmin dengan sesama kita adalah persamaan. aman. Mukmin, iman, adalah masalah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka seorang mukmin bukanlah ancaman, maka seorang mukmin bukanlah teror, maka seorang mukmin bukanlah hal yang berbahaya memberikan madarat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis beliau yang disepakati sahihnya oleh kedua syekh Bukhari dan Muslim juga para samsun dan meriwayatkannya dalam rangkaian apa yang beliau sampaikan dan bahkan oleh Al Imam Malik rahimahullah taala rangkaian dari hadis ini beliau sebutkan sebagai seperempat dari inti agama dikatakan oleh beliau sebelum Alaihi Wasallam di salah satu potongan dari hadis itu, wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir pada jalan. jamah Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Yang dibicarakan dalam premis awal hadis ini, kalimat kelausan pertama hadis ini adalah iman. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada yang baik, tetapi yang menjadi bukti dari keimanannya adalah bahwa dia harus menjaga dirinya dari menyakiti tetangga. Satu kesempatan Rasulullah di Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, apakah itu yang termasuk menyakiti tetangga? Hal perbuatan apakah yang termasuk di dalam kategori penyakit menyakiti tetangga. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di antara menyakiti tetangga itu adalah jika engkau memasak satu makanan, baunya sampai ke hidung mereka, tetapi rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Itu sudah termasuk dalam menyakiti. itu sudah termasuk dalam gangguan. Kalau rekan-rekan yang tinggal di Indonesia dengan kawan-kawan mungkin di rumah kos kontrak bersama memasak makanan lalu tetangga mencium baunya tetapi tidak merasakan rasanya dengan mulutnya itu saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk di dalam kategori menyakiti tetangga Apa lagi yang lebih besar daripada itu Apakah lagi yang disengaja kalau kita memang tidak punya diri. Maka pertama-tama seorang mukmin menghadirkan dirinya sebagai sosok yang aman bagi sesama. Kehadirannya tidak membuat orang merasa was-was dan takut. Kehadirannya membawakan satu kedamaian yang mula-mula. Sebagaimana seorang mukmin itu sesudah rasa amannya yang kedua, pada pembahasan kualitas kedua, hubungan yang harus diadakan dengan sesama, dia juga harus memberikan rasa nyaman. Yang pertama apa? Yang keduanya adalah nyaman. Nyaman itu dengan keramahan, nyaman itu dengan senyuman. Seorang yang tidak meremehkan perbuatan sekecil apapun, meskipun itu hanya senyuman, dia menjadi sedekahnya. Meskipun hanya itu bermuka berseri-seri berwajah manis kepada saudara. Karena sedekah yang namanya senyum itu dalam satu cerita yang dikisahkan oleh seorang kawan bisa menyelamatkan nyawa. Suatu ketika kawan saya yang ahli tersenyum ini, kawan saya yang sangat murah senyum, kawan saya yang sangat banyak tersenyum kepada orang-orang yang dijumpainya ini, didatangi oleh seseorang yang tidak dia kenal, seorang yang asing, tapi kemudian tiba-tiba mengatakan kepada dia terima kasih. Kalau saya ini bertanya terima kasih untuk apa? Orang yang menjawab terima kasih atas senyum Anda. Ada apa dah? kiranya sehingga senyum saya harus diberikan terima kasih semacam ini? Karena senyum Anda telah menyelamatkan nyawa. Bagaimana ceritanya? Ketika bertemu dengan Anda, saya dalam perjalanan berlangkah gontai, sudah tidak ada harapan hidup lagi. Sudah saya merasa semua orang di dunia ini jahat kepada saya. Saya merasa semua orang di dalam kehidupan ini tidak menghendaki kehadiran saya. Saya merasa bahwa kehidupan tidak sudah tidak layak lagi dilanjutkan bagi saya. Saya sudah berniat bunuh diri, tetapi begitu melihat Anda tersenyum kepada saya, maka saya kemudian kembali percaya bahwa tidak semua yang diberi ini jahat. Masih ada orang-orang yang tulus hati. Masih ada orang-orang yang memberikan kebaikan kepada saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang saudara. Terima kasih atas senyumnya. Senyumnya kembali memberikan kepada saya syafaat bahwa bunuh diri itu bukan perkara yang baik maka kita memberikan rasa nyaman, maka kita memberikan rasa yang akrab. Karena Rasulullah SAW bersabda tidak ada kebaikan pada orang yang tidak pernah akrab dan tidak pernah diakrabi. Karena Rasulullah SAW dan hadis yang kita sebutkan di awal menyatakan kepada kita juga bahwasanya maka di sembilan wajib akhir wajib berkhairat al yasmu wa fi al yasmu Barang siapa yang menerima kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia mengatakan yang baik. Atau kalau tidak bisa mengatakan yang baik, hendaknya dia dia. Rasul katakan yang baik, bukan yang benar, kalau baik itu tidak cukup hanya benar maka tapi harus benar isinya, indah, caranya tepat, waktunya bermanfaat dan berpahala di sisi Allah SWT. Pada perkara alias tidak dia mengatakan yang baik atau dia tidak dia mengatakan yang benar isinya, indah, caranya tepat, waktunya bermanfaat dan berpahala atau kalau tidak bisa memenuhi kualifikasi itu, memenuhi syarat-syarat itu, tidak dia Sebab ada benar yang tidak baik. Pembicaraan itu, kata-kata itu ada juga yang benar tetapi tidak baik. Sebagai contoh, saya berbincang dengan seorang kawan yang kami perbincangkan adalah sebuah informasi, sebuah data, sebuah keterangan tentang seseorang lain. Yang itu sakit, yang itu valid, yang itu terbukti memang demikian adanya tidak ditambah-tambahi tidak dikurang-kurangi ya begitu. faktanya saya bicarakan dengan dia tetapi andaikan yang dibicarakan itu seseorang yang dibicarakan itu hadir di tempat itu maka dia tidak suka jika itu dibicarakan itu benar tetapi tidak baik amat tidak baiknya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan mencelanya dengan celaan yang menjijikan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Memangnya salah satu di antara kalian senang, suka dia dia memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, yang sudah bernarah yang sudah membusuk, yang sudah berbau angin, yang sudah berlaku yang menjijikkan itu. Maka itu maka pasti kalian tidak menyukainya. Itu benar, tetapi tidak baik. Maka kebenaran adalah satu hal, tetapi bagaimana membawakan kebenaran itu dengan cara yang tepat, cara yang indah, waktu yang bersesuaian dengan membawakan kemanfaatan dan memohon pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini menjadi satu hal yang agung. Kalau di Indonesia dulu sewaktu kecil banyak orang tua tua mengatakan kepada yang muda-muda bicara itu mudah. Iya, kalau sekedar asal bicara, asal membuka mulut mudah. Tetapi bicara yang benar isinya, tidak caranya tepat waktunya, bermanfaat dan berpahala bukan sesuatu yang mudah. Kalian Yesus. Sebab yang ini kita hadirkan adalah kenyamanan sampai-sampai kalau bicara soal keamanan dan kenyamanan ini menjaga harmoni, menjaga keselarasan dalam hubungan kita dengan sesama kadang-kadang kebenaran itu harus menempati prioritas berikutnya menempati urutan berikutnya menempati satu pertimbangan yang lebih jauh Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadis yang riwayat Imam Abu Dawud beliau menyatakan aku jaminkan sebuah rumah sebuah istana di surga bagian bawahnya di asfal jannah untuk siapa? untuk orang yang bisa menahan diri dari niat perdebatan perbantahan apa bahasa Malaysia-nya? Berbantah-bantah. Berbantah-bantah. Meskipun dia benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi aku dapatkan sebuah rumah di surga bagian bawah untuk orang yang bisa menahan diri dari perdebatan meskipun dia benar. Sebab berdebat itu adalah cara menyampaikan kebenaran yang paling rendah dampaknya, yang paling kecil dayanya, yang paling lemah kekuatannya untuk membuat yang diberi sampaian kebenaran mengikuti apa-apa yang disampaikan. Debat itu adalah cara melemahnya karena di sana seringkali meskipun orang kalah dalam hujan, orang kalah dalam argumentasi, hatinya akan kemudian sudah diliputi marah, diliputi dendam sehingga tidak tahu mengikuti kebenaran yang didatangkan dengan cara debat. kurang Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman Kekasih Allah Azza wa Jalla Sayyidina Ibrahim pun sebagai sebaik-baik insan di dalam debatnya pernah mengalami di mana debat beliau memenangkan hujah tetapi tidak membawakan kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diseru oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahl ayat ke 125 Allah mengatakan yang kami di rabbik bil hikmah wal bil hasanah wajadilhum bil latihi ahsan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fikir Al-Awlawiyah mengatakan urutan di dalam ayat ini yang pertama serulah ke jalan Tuhanmu berdakwahlah menuju Allah Subhanahu wa taala menyerulah mengajaklah manusia ke jalan Allah itu pertama-tama dengan hikmah yang kedua dengan Mawadatul hasanah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga, kalau berdebat, debatlah mereka dengan cara yang jauh lebih baik, dengan cara yang lebih mulia, dengan cara yang lebih hasan. Karena kalau kalau kalau urutan ini meskipun dihubungkan dengan wabu, bukan dengan tutma, tetapi urutan ini menunjukkan prioritas sekaligus efektivitas dakwah yang paling mula harus diupayakan oleh seorang mufti adalah dakwah bil hikmah. Bimana dengan pengertian hikmah itu artinya memberikan pemanfaatan dari sudut pandang madaum, bukan sudut pandang dai. Sudut pandang madaum itu memandang apa yang dihadirkan oleh seorang dai itu manfaat atau tidak. Itu yang disebut sebagai hikmah. Kami secara berjalan mohon doanya di lereng Gunung Merapi ada 21 rusun kecil binaan kami. Dahulu rusun itu masing-masing setiap rusun, setiap wilayah kecil itu, setiap kampung itu sudah diberikan satu pendeta mentor sebagai bagian dari misionaris yang bergerak di sana. Tetapi alhamdulillah dengan pembinaan ini berjalan sedikit sedikit tumbuh kesadaran di dalam berislam dan beragama secara baik dahulu bisa dihitung dengan jemari orang yang bersalat ya alhamdulillah semakin lama mesti semakin ramai orang yang bersalat berjamaah kalau kami datang dahulu pertama-tama dengan pengisian pertama-tama dengan pengajian pertama-tama dengan taklim maka mungkin orang-orang di lain dulu itu akan mengatakan siapakah yang menghajatkan taklim? Siapakah yang memerlukan taklim? Kami tak perlu yang macam itu. Yang kami perlukan sekarang adalah beras atau gula atau telur atau minyak. Maka hikmah pertama-tama yang harus dibawakan adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Balad tentang perilaku Rasulnya yang mulia, mulia pada tahap apa Maka mengapakah tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit yaitu jalan yang mendaki dan suka yaitu bagaimana kemudian membebas budak menyatuni fakir dan yatim yang kemudian akan sana. Hikmah itu pertama-tama adalah di dalam dakwah menghadirkan kemanfaatan dari sudut pandang dakwah. Ini yang disebut sebagai hikmah. Baru sesudah itu dakwah juga diserukan dengan mau'izatul hasanah dengan nasihat yang baik. Karena betapapun baiknya suatu nasihat, dia masih bisa tertolak, dia masih bisa tertolak salah. Apa namanya? Di di tidak diperlukan atau bahkan dibantah sebuah nasihat yang baik itu dengan kata-kata misalnya kalau kata anak gaul Indonesia emang lo siapa sih ngurusin hidup gua bapak ibu yang tiap hari kasih makan gua aja nggak ngurusin hidup gua gak saya kayak lo pergi lo dari hidup gua nasihat yang baik sekalipun nasihat yang baik sekalipun masih bisa ditolak apa lagi kemudian sebuah jidat apakah lagi sebuah kejadian atau perdebatan yang Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun pernah mengalami bagaimana rasanya berdebat meskipun mampu menyampaikan kebenaran tetapi yang di debat itu tidak bisa tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawakan berdebat Ibrahim dengan para penyebab berhala ketika mereka melaksanakan satu perayaan berarah-arah mereka digalakan sempat ibadah di altar mereka ditinggalkan Ibrahim dan senyap itu masuk ke bawah kapaknya, dihancurkan semua patung, disisakan satu yang terbesar di sana, lalu dia kalungkan kapak itu di daerah sang patung, sang Maka Ketika kaumnya kembali mereka bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan Tuhan sembah kita? Maka jawab satu orang di sana yang sudah termasyur tidak suka kepada berhala bernama Ibrahim, seorang pemuda. Maka tangkap Ibrahim jadi Ibrahim ditangkap Ditanya ya dia Haiman kaukah yang melakukan ini kepada Tuhan Tuhan kami Ibrahim menjawab Kenapa tidak kami tanyakan kepada patung yang terbesar itu Bukankah kapak itu masih ada di lehernya Kata kau itu Bagaimana mungkin kami tanyakan kepada Sebuah batu Sebuah berhala yang tidak bisa bicara Kata Ibrahim, lah itu kalian tahu. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi malor, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa masih disembah? jadi Ibrahim sangat telak, tetapi kaumnya justru marah dan Ibrahim pun dibakar. Lalu Imam Ibn Qayyim kemudian memberikan kaidah berdasarkan kisah tentang Ibrahim ini terkait dengan dakwah maka dakwah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin terjadi. kemudian Ibrahim alaihissalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita umat Muhammad ini belum tentu demikian. Kalau kita menghancurkan sesuatu dari apa yang dimiliki oleh orang-orang yang musyrik dan kafir, lalu kita dibakar, belum tentu kita ditolong Allah seperti ditolong Ibrahim. Maka Rasulullah SAW kata Ibnu Qayyim memberikan kepada kita teladan bahwa ketika beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun lamanya di sana di seputar Ka'bah tempat beliau salat ada 360 berhala tetapi tak pun dari berhala-berhala itu beliau sentuh sebab apa beliau mendidik beliau tarbiyah Beliau perlahan-lahan memberikan kesadaran kepada para penyembah berhala itu untuk berubah dari akidahnya. Maka yang beliau dakwahi bukanlah fisik berhala-berhala yang dihancurkan, tetapi bagaimana kemudian pemahaman itu ditanamkan kepada orang-orang Quraisy maka itu supaya mereka mengerti bahwa berhala-berhala itu memang tidak bisa bermanfaat manfaat dan mudarat sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah artinya 2, ditambah 8 21 tahun kemudian baru berhala-berhala itu dihancurkan 21 tahun sejak Rasulullah memulai dakwah, bangunan berhala-berhala itu dihancurkan. Oleh siapa? Bukan hanya tangan Rasulullah, tetapi tangan orang-orang yang suka memusat usapnya dengan penghormatan, yang suka bertaut di sekelilingnya, yang suka bersujud-sujud di hadapannya, yang suka menyebeli mengakukan di hadapannya. Tangan-tangan para pribadinya sendiri yang menghancurkan berhala-berhala itu ketika pemahaman sudah memasuki pemikiran dan hati mereka hari ini yang dimuliakan Allah demikian pula ketika Sayyidina Ibrahim berdebat dengan si raja yang dia pikir kalau berdebat dengan halayak itu halayak lebih suka maju ototnya duluan daripada otaknya maka dia ditanggapi dengan penyiksaan dan pembakaran oleh kaum yang diajaknya berdebat maka dia memilih tokoh yang berpengaruh tokoh yang paling intelek tokoh yang paling pandai yang diharapkan kalau kemudian dia mau mengikuti kebenaran semua rakyatnya pun akan ikut kebenaran. kan Ibrahim berdebat dengannya, maka dia bertanya siapa Tuhan mengenai Ibrahim? Ibrahim jawab, Rabb dia adalah miliknya Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Sekarang dia berkata, aku ah, yang aku yang menghidupkan dan mematikan. Maka dia panggil dua tawanan yang satu di penggal, di hadapan Ibrahim, yang satu dibebaskan. Kata si raja itu yang saya penggal saya matikan, itu yang saya bebaskan saya hidupkan. Ah, saya menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim menjawab, Fa'inna Rabbi ya'ti syamsi dengan masjid. pun itu menghadirkan, mendatangkan mentari, mengarah mentari dari arah timur. Kalau kalimatnya berhenti di sini saja, mungkin sang raja ini bisa membalas debatnya. Tetapi Ibrahim kemudian mematahkan argumentasi sang raja awal-awal dengan mengatakan Pak Bibiha dengan Maghrib. Kalau kau sudah Tuhan, kalau mendatangkan dia dari arah barat. Kamu ini kata kafir, kata Allah yang terbuka orang kafir itu. Tidak bisa berbadan. Tetapi apakah kemudian dia terima? Tidak. Ibrahim diusir dari negeri ini. Artinya dimana orang terbaik, lelaki terbaik, paling mulia dalam hujahnya, lebih baik di dalam debatnya, lebih baik di dalam argumentasinya, pun ketika berdebat belum tentu bisa Bila membawakan kebenaran kepada yang diajak berdebat Apa tanggung kita? Maka kenyamanan yang dihadirkan itu Sungguh benar-benar suatu hal yang sangat Dihajatkan di dalam pertemuan kita Kualitas hubungan kita yang kedua dengan sesama adalah Menghadirkan rasa nyaman Jadi di antara rasa nyaman itu Tidak bertentangan dengan hadis dari Abu Dhabi al yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana Nabi SAW bersabda, "Kulil kau walau kena kurang." Katakan yang benar tersebut pahit. Katakan yang benar tersebut pahit. Amat keliru orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk penyakit yang sama. Amat keliru orang yang menjadikan hadis ini sebagai hujah untuk asal berkata untuk kemudian dia kemana-mana memerahkan telinga membuat wajah dipermalukan hanya dengan kata-kata saya mengatakan yang benar. Terserah kau merasakan pahit itu urusan. Tidak sungguh keliru karena hadis ini bermula dari kisah seorang pedagang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ya Rasulullah binasa celaka aku. Rasul SAW bertanya kepadanya apa yang membuat binasa? Apa yang membuat celaka? Lalu orang ini mengatakan ya Rasulullah aku sudah membeli barang dalam jumlah yang banyak semula hanya melihat contohnya dan contohnya itu baik saja tetapi barang yang membeli ini kemudian banyak sekali mengandung cacat, mengandung air, mengandung celah jelek barangnya tidak sesuai dengan contohnya padahal sudah aku bayar lunas sudah aku bayar tunai sudah aku kehilangan banyak uang membayar benda-benda ini maka bagaimana aku bagaimana aku ini yang Rasulullah bolehkah aku bolehkah aku melihat menjual kembali barang ini dengan mengatakan kepada para pembelinya bahwa barang ini baik-baik saja. Apakah boleh karena aku tertipu, maka aku tutupi pula ayatnya, aku sembunyikan cacatnya barang ini dan katakan kepada para pembeli barang yang baik-baik saja dan dengan demikian setidak-tidaknya aku tidak rugi, aku kembali modal. Ataukah ya Rasulullah, aku tetap harus jujur, terbuka kepada semua yang memberi barangku kepada para pelanggan customerku yang dengan begitu aku akan rugi besar bahkan nyaris bangkrut bahkan nyaris kemudian habis-habisan maka Rasulullah bersabda kepada orang ini bolehkah kalau dengan katakan yang benar meskipun pahit maka ibrah yang kita ambil dari hadis boleh haqqa karena kana murah Katakan yang benar meskipun pahit Adalah kitab pembicaraan hadis ini kepada satu orang Bukan kepada yang lain Bukan katakan yang benar meskipun pahit Ada yang memahaminya Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu tidak, hadis ini adalah satu kitab yaitu satu hal pembicaraan katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Jadi pahitnya itu untuk yang mengatakan, bukan untuk yang mendengarkan. Salah pemahaman kalau kemudian asal saya mengatakan yang benar terserah kalian pahit atau tidak. Hadisnya jelas menunjukkan si pedagang tadi diperintahkan oleh Nabi untuk mengatakan yang benar, meskipun itu baik baginya karena mengatakan yang benar akan membuat dia rugi besar, sementara berdusta mungkin akan membuat dia tidak rugi. Tetapi sementara saja nantinya orang akan meninggalkan pedagang yang jelas, nantinya orang akan meninggalkan pedagang yang tidak jujur, nantinya orang akan meninggalkan pedagang yang berdusta. Nyaman dia kedua ini bagaimana kita menghadirkan rasa nyaman kepada sesama dan yang ketiga di dalam kualitas hubungan yang kita dari dengan sama terkait iman kita itu yang kita hadirkan bukan cuma aman, bukan cuma nyaman, tapi juga manfaat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25 tentang perumpamaan kalimat iman, tentang perumpamaan kalimat tayyibah seperti pohon yang baik asluha itu bapakoha istana kata Allah subhanahu wa ta'ala pohon yang baik itu akan terbuk pohon menghujam ke dalam bumi batangnya tinggi menjulang dan cabang-cabangnya menggapai langit daun-daunnya rimbun menaungi kemana pun tetapi tidak berhenti di situ saja iman yang baik tidak berhenti sebatas akar yang kokoh dan bahkan tegak menjulang yang cabangnya sampai ke langit. Tidak, iman tidak bisa dibanggakan hanya tentang akidah saya kokoh atau tidak bisa dibanggakan hanya sholat saya sehari sholat rakaat. Tidak. Tetapi iman harus dibanggakan sampai Begitu pentingnya makna berikutnya sampai Allah pisahkan ayatnya menuju ke ayat ke-25 Tuktiru kulaha kulahi nibiri robbiha Memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya Buah itu adalah kemanfaatan Buah itu adalah hal yang dirasakan oleh sesama kita dari keimanan kita Maka buku dalam rekapan buah ini di bawah tajuknya ah, digambar covernya kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan ada dua di situ di wadah mangkuk yang orang saling berpegang tangan satu sama lain. Dua ini sampai-sampai oleh saya itu dikatakan Allah memilih kata yang indah jadi ukul, bukan samar. Apa bedanya? Kenapa maksud di samar tanggullah ini menjadi terlebih? Anda itu samar kata beliau Allah Taala. Kalau ini buah mangga, maka buah mangga ini dilempar kena dibaca orang. Lalu kemudian dikatakan, mohon maaf Pak Cik, itu saya beri mangga buat Pak Cik, kalau diterima Pak Cik. itu masih bisa disebut sebagai yuk kita makan memberikan buahnya. Tetapi ayah ini mengatakan itu pulang memberikan juga dalam terjemahkan saja, tetapi ubah itu bermakna pilihlah mangga yang paling harum aromanya, yang paling lembut serat-serat buahnya, yang paling manis rasanya, kupas dengan hati-hati, lalu iris potong-potong kecil-kecil, tusuk dengan garpu, apa garpu bahasa Malaysia? Garpu juga. Garpu tapi yang untuk makan, bukan untuk untuk pertanian bisa Terus dengan mengaku kemudian hadirkan ke dekat mulutnya, suapkan dengan lembut, sembari tersenyum, maka itu baru disebut mulai. Jadi bukan sekedar memberikan buah lempar ke wajah tidak, tetapi memberikan buah dengan memilihkan yang terbaik, paling harum, paling lembut, paling manis, dikupas baik-baik, ditusuk dengan garpu, dihadirkan ke depan wajahnya. Nasihat sekali dengan kemanfaatan yang paling indah. Kulahilin. Kalimat berkata mengatakan ini setiap musim dari akhlak seorang muslim itu, akhlak seorang mukmin itu tidak bersyarat. Dia bisa menghadirkan kebaikan kemanfaatannya dalam lapang maupun sempit, dalam susah maupun senang, dalam keadaan mendapat musibah atau mendapatkan nikmat, dia tetap bisa memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Bukan yang bersyarat, yang bersyarat belum sampai tahap akhlak seorang mukmin. Misalnya ada yang mengatakan, eh dia baik loh kalau uangnya sedang banyak. Nah kalau uangnya sedikit ya agak baik. Atau kemudian ada yang mengatakan dia dia ramah loh. Kapan kalau sedang memerlukan bantuan jadi ramah kalau tidak sedang membutuhkan bantuan, wah itulah bedanya. Nah, belum menjadi akal umum yang semacam ini. Ya, jadi akal mukmin adalah ini setiap musim tidak henti-hentinya dia memberikan buah kemanfaatan kepada sesama. Ini Rajul pertama dalam kedamaian kuat adalah iman itu hubungan. Yang kedua, hubungan harus bersama iman tersebut Allah berfirman kita innamal dan ikhwah ya hanya hanya bersaudara itu adalah al setiap hubungan di antara kita setiap yang kita jalin di sana satu jalinan perhubungan maka harus dibersamai oleh iman Sebab hubungan yang tidak bersama iman itu akan menjadi penyesalan, akan menjadi perseteruan, akan menjadi permusuhan, gugat menggugat, hujat menghujat, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, "Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illa al-muttaqin." Al-Akhillah Orang yang saling mengasihi Orang yang saling mencintai Orang yang saling menyayangi Orang yang hubungannya akrab terserah intim Orang yang kemudian begitu dekatnya sampai saling mengetahui rahasia hati masing-masing Para kekasih Pada hari ini Bapak Allah SWT Sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain Kecuali orang hari yang bertakwa Kecuali orang hari yang bertakwa Kecuali orang hari yang bertakwa Sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan penyesalan yang tak habis-habis dan kesapat, derita yang kemudian amat sangat disesali sampai kesalan itu adalah berupa teriakan yang sangat keras pada hari kiamat sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah al quran Ya wailata lillahi lam astaghfir fulan khalila akan celaka aku Andai dulu di dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilku, sebagai kekasihku, sebagai kawan akrabku, sebagai temanku, sebagai orang yang paling saya, sebagai orang yang paling mesra denganku. Ya Allah, kalian dilakukan pulang kalian. Kata orang yang tidak berkelak, adanya setelah aku, anda dulu tidak menjadikan si bulan di dunia sebagai kasihku, kawan akrabku. Tentang siapa yang ini turun Al-Imam jalan bin studio di dalam juga berkul di Karena ayat ini turun tentang dua orang yang berakrab-akrab Bermesra-mesra, hubungannya sangat dekat Dua-duanya tampan, handsome Di negeri maka namanya yang satu Ubay bin Falak, yang satu Uqbah bin Amirwan Ubay dan Uqbah bersaudara karena amat sangat dekat hubungannya waktu kecil teman sepermainan sebaya mereka usianya ketika dewasa menjadi satu kedekatan yang semakin akrab dan semakin mesra kalau kita mungkin membayangkan seperti duo boy band di tengah-tengah masyarakat maka yang namanya Ombak dan Ubay ini sangat kompaknya dalam segala perkara. Di mana ada ombak, di situ ada Ubay hampir sedemikian perubahan. Sampai pada suatu ketika satu masa Rasulullah berdoa, Alaihi Wasallam sedang berada di Ka'bah dan beliau salat dan beliau salat dengan membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya dijaharkan, dikeraskan bacaan Al-Quran. Yang beliau baca ketika itu dalam satu ayat disebutkan dalam surah Taha, Taha, ma anzalna alaikal Qur'an lil-mahfa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan seterusnya. Ukbah lewat di tempat itu. Dia lalu di tempat itu kemudian dia mendengar bacaan Rasulullah itu dan dia tidak takjub. Tidak mungkin ini karena manusia. Tidak mungkin ini karena Muhammad. Ini pasti adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat indah. Bagian bawah yang memberikan akar yang sangat pokok, bagian atas yang memberikan buah yang sangat manis. Tidak mungkin ini kata manusia. Ini pasti dalam berasal dari Allah. Masih mau jalan. Maka ketika itu tercah hidayah masuk ke dalam hatinya, dia ingin untuk masuk Islam. Tapi secercah hidayah itu kemudian mengalami gerhana. Gerhananya berupa perasaan bahwa ah kalau masuk Islam harus kompak, tidak boleh sendiri, harus bersama dengan kawan yang paling setia itu, yaitu Ubay. Kalau masuk Islam sendiri, rasanya tidak nyaman di hati. Kalau mau masuk Islam harus berdoa dan niat. Maka segera Uban mencari ubah. Dia cari bertemu di dalam dua tempat kongko kongko tempat berkumpul-kumpul orang Quraisy. Di sana ada ubah. Dan ketika ubah datang, ubah memalingkan wajahnya. Bertanya ubah dengan terkejut, "An, kenapa kau palingkan wajahmu dari saudaraku?" Kata Ubay bin Allah, sejak hari ini wajahku ini haram bagi wajahku. Wajahku ini haram bagi wajahku. Memangnya mengapa demikian? Kata Ubay sebab kau baru saja mendengarkan Muhammad, kau tersihir oleh kata-katanya, kau ingin menuntut agamanya, kau kianat dengan dia. Demikian jadi katakan Ubay. Maka Ubay kemudian mengatakan dengan tubuh yang bergetar, karena dia ternyata lebih takut kehilangan kawan akrab teman mesra daripada memasuki agama Allah yang mulia maka dia mengatakan tidak aku tidak bermaksud begitu kata oleh kamu berdusta kamu aku lihat sendiri sangat tertarik menerima sangat takut mendengar Muhammad membaca ayat-ayat di dekat Ka'bah itu pasti kamu ingin masuk Islam ya tidak demi Allah ya, aku tidak ingin masuk Islam Kata Uwe maka buktikan kata kata itu. Apa yang harus buktikan? Kata Uwe Jawab Uwe lakukan sesuatu yang membuat hati ridho. Maka Ubaid bin Abi Mu'ayyid, para celaka ini, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat penyembelihan kita para para Quraisy. Dia bawa wadah yang besar seperti ember bentuknya. Dia kemudian kumpulkan kotoran-kotoran unta yang menjijikan yang berbau busuk ke dalam Handal itu dia bawa ke dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebertepatan lurus dan sujud. Ketika lurus sujud itulah Kokbahnya Nabi Muhammad menumpahkan isi perut unta dan apa yang diisikan itu ke kepala dan punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di akhirat Kokbah akan berteriak keras-keras, Ya Allah, saya tidak apa apa yang pula sekali. Aduh, bila aku, celaka aku, ambil dulu dirinya, tidak terjadi kasih pula, itu sebagai kekasihku. Sebagai kawan akrabku, sebagai orang Allah tentu saja membuat kita di dunia tidak separah itu. Tetapi kita boleh bermuhasabah, kita boleh kemudian mengevaluasi, kita boleh kemudian melihat kembali dalam setiap hubungan yang kita jalani dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan kasih kita, dengan siapa pun juga, kita bisa melihat apakah di sana yang ada adalah semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin taatnya kita beribadah, semakin baiknya kita di dalam beragama ataukah justru hubungan-hubungan itu menjauhkan kita dari Allah membuat kita malas beribadah membuat kita banyak melakukan perbuatan sia-sia atau bahkan membuat kita banyak melakukan perbuatan kemaksiatan kalau demikian maka kita harus perbaharui cinta itu menjadi aku mencintai karena Allah dengan cara yang diridha Allah dalam rangka mencari dari Allah. Aku mencintai karena Allah dengan cara yang diridha Allah pun untuk tujuan mencari ridha Allah. Kalau ikrar cintanya sudah kita tuntaskan, aku mencintai karena Allah dalam rangka mencari ridha Allah dengan cara yang diridhai Allah, maka insya Allah cinta kita akan menjadi sebuah mulia besar. Dan dengan itu Allah karuniakan halal pun iman, Allah karuniakan manisnya iman kedalam kita. Yang dengan itu Allah akan berikan kepada kita naungan kelak di hari yang tiada naungan kecuali naungan kecuali lingkungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan berikan kepada kita bintang-bintang dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada ini karenanya. Sebuah hadis yang diwakaf ke atas bin satu saat ada orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata ya Rasulullah kan salah. Pak Rasulullah kapan datangnya kiamat? Alhamdulillah jawaban Nabi bukanlah 2012. Maka Nabi SAW mengatakan apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi jalan itu? Orang itu menyambut Ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan Rasul. Aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW katakan, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Akan makan apa Wabih Wa al riwayatin almaru Dan berat lain, orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Anas bin Malik yang membawa dari sini memberikan komentar yang sangat indah. Kata Anas bin Malik, aku amat berbahagia atas hadis perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkataan yang sangat berharga. Andai ada orang yang mau menukarnya dariku dengan harga sepuluh bumi emas, tidak akan aku berikan kepada kalimat ini. Karena kalimatnya amat sangat aku cintai kalimatnya amat sangat aku sukai membahagiakan diriku Sebab apa? Sebab amalku, ibadahku, sholatku puasaku, zakatku, sedekahku, jihadku, yang lain salat duhaku dan segala amal yang aku lakukan tidak ada sujud kuku jika dibandingkan Umar, Abu Bakar apalagi Nabi saw. Alaihi Wasallam. Semua amal ibadah itu tidak ada sujud kuku mereka, tapi aku mencintai mereka. Karena si tapi aku mencintai mereka, maka dengan cinta itu aku masih punya harapan kalau Allah Subhanahu wa taala akan membuat aku bisa bersama-sama dengan mereka di dalam surga. Cinta yang karena Allah itu mengangkat kita kepada derajat yang mungkin tidak bisa digapai hanya dengan amal-amal pribadi sendiri kita. Ini yang kedua. Yang pertama iman itu hubungan, yang kedua hubungan bersama iman. Nah, yang ketiga adalah bahwa baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menumbuhkannya. Iman pun jangan hanya berukuran, iman pun itu naik dan turun bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Al iman yazid wa yanqus yazid bi ta'ah wa yanqus bil Iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah, naik dan turun, dia bertambah dan berkurang, dia berkurang dan berkurang. maka apa yang ilmu dan kemampuan berbuah yang dia tidak serta-merta kita miliki, yang dia tidak serta-merta kita punya, yang dia tidak serta-merta ada di dalam diri Hanya karena beriman. Memang hanya saya yang beriman itulah yang bisa bersaudara, tetapi dalam beriman pun kita memiliki mengasah keterampilan, keterampilan kemampuan kemampuan kita di dalam berbuah yang dengannya insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka secara ringkas demikian agar kita lebih punya kesempatan banyak untuk berdiskusi dan berbincang kawan-kawan memberi masukan kawan-kawan memberikan satu koreksi kepada saya insyaallah saya cukup sekian pertama iman itu hubungan yang kedua hubungan itu bersama iman dan yang ketiga iman maupun hubungan merupakan ikhtiar-ikhtiar kita dan ikhtiar itu adalah bab-bab di buku tajuk-tajuk dalam buku dalam buku kuat sebagai prasangka selembut kurangnya sehangat semangat, sedikit berbagi dan sekokoh janji. Kita di dalam persaudaraan membutuhkan perasaan kan yang paling baik. Kita di dalam buku ini membutuhkan sikap yang paling lembut dari nurani. Kita di dalam buku ini memerlukan semangat yang paling hangat. Kita di dalam buku ini memerlukan berbagi yang paling nikmat berarti anak buah ini memerlukan bersama-sama satu janji yang kokoh yang situasi tidak boleh mengalahkan hubungan situasi yang ini tidak ada masalah tapi hubungan harus dikehalkan sampai ke akhir demikian Allah alam bisawab saya kembalikan kepada moderator acara ini mohon maaf segala yang kurang berkenan dan keliru saya bermohon ampun kepada Allah astagfirullahaladzim Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.